Ooh. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Zad Al-Ma'ad. Ini adalah kajian ke-12 dari Zad Al-Ma'ad dengan judul Perasaan Terpaut ke Tanah Haram. Masih di jilid pertama dari kitab Zad Al-Ma'ad. Kita meneruskan kalam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau berkata, وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وقد ظهر dan telah tampak sir sir di sini rahasia hadza tafdil keutamaan wal ikhtisas dan pengkhususan ini yaitu pengkhususan tanah haram jika dibandingkan dengan tanah-tanah lainnya tampak rahasia dari keutamaan dan pengkhususan ini tampak pada apa? Pada injizab al-afidah. Pada keterpautan perasaan. Pada keterpautan hati-hati yaitu kolbu-kolbu. Al-afidah itu juga termasuk kolbu maksudnya perasaan-perasaan. Fuad al-afidah, afidah jamak dari fuad. Wahawal qulubi dan juga hawa al-qulub kecondongan kolbu-kolbu kecondongan jantung-jantung jadi hawa itu artinya adalah kecondongan makanya ada istilah hawa nafsu yaitu kecondongan jiwa keinginan jiwa wan'itafiha eh, in'itaf in'itaf artinya perasaan lembut ya perasaan lembut kepadanya perasaan lembut kepada tanah al-haram wa mahabbatiha li hadzal baladil amin dan kecintaan kolbu kecintaan kolbu terhadap negeri yang aman ini sebagaimana dalam ayat wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ya jadi di antara <clears throat> rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dan mengkhususkan tanah Al-Haram dibandingkan tanah lainnya itu rahasia tersebut tampak Tampak dalam apa? Tampak dalam keterpautan perasaan seorang muslim, kecondongan hatinya dan kecintaannya terhadap negeri yang aman ini. Fajadbuhu lil qulubi dan jadbuhu lil qulubi daya tariknya lil qulub terhadap qalbu-qalbu itu lebih kuat yaitu aqwa lebih kuat jadbuhu lil qulubi a'zamu yaitu lebih lebih azim, lebih kuat, lebih besar, lebih agung min jazbil magnatisi lil hadid lebih kuat daripada jazb daya tarik magnatis magnatis yaitu jamak dari magnet magnatis magnatis Allah alam mana belum tahu ini magnet apakah jamak atau bukan di sini yang penting lebih dari daya tarik magnet ya terhadap al-hadid terhadap hadid fahuwa al-aula biqaulil qail maka keadaan ini keadaan ini yang lebih tepat aula yang lebih layak biqaulil qail dengan perkataan seorang pengata yaitu penyair maksudnya di sini mahasinuhu hayula kulli husnin ومغناطيس أفئدة الرجال محاسنه keindahannya هيولا كل حسن adalah materi segala kebaikan keindahan dan kebaikan-kebaikannya juga adalah magnatisu afidatir rijal magnatis magnet bagi afidatir rijal perasaan kaum lelaki perasaan kaum lelaki Nah di sini jika bait ini bait ini uh, untuk seorang pemuda atau seorang laki-laki. Namun tentu al-bait al-haram itu lebih tepat untuk disebut keindahannya itu adalah segala keindahan materi semua keindahan dan dia adalah magnet bagi kaum muslimin ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala walihada oleh karena itu akhbara subhanahu annahu mathabatun linnas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu bahwasanya ia adalah yaitu Al-Bait Al-Haram adalah mathabatun linnas adalah mathabatun linnas tempat tempat menujunya manusia mathabah tempat menujunya atau tempat berkumpulnya bagi manusia ai ai yathubuna ilaihi yathubuna ilaihi yaitu mereka yathubuna ilaihi berdatangan kepadanya ilaihi kepada al-bait al-haram al bait al haram ala ta'aqubil a'wam di silih berganti tahun ya ta'aqub ta'aqub artinya silih berganti ain qaf dan ba itu menunjukkan silih bergantinya silih bergantinya la'wam yaitu tiap tahun tahun-tahun silih bergantinya tahun orang-orang berbondong-bondong berdatangan kepadanya min jami'il aqtar dari jami' segala aqtar jamak dari qatar yaitu penjuru dari segala penjuru ya wala yaquduna minhu watra dan dalam keadaan la yaquduna minhu watra mereka tidak mengkodok kepuasan mereka darinya yaitu mereka tidak pernah merasa puas bal kullama izdadu lahu ziyaratan bahkan bal di sini artinya bahkan kullama setiap kali izdadu lahu ziyaratan mereka bertambah untuknya dari segi pengunjungan yaitu setiap kali mereka mengunjunginya atau setiap bertambah kunjungan mereka kepada al-bait al-haram izdadu lahu ishtiyaqan mereka justru izdadu bertambah lahu bagi al-bait al-haram itu dari segi apa? Dari segi istiakon, dari segi kerinduan. Jadi semakin mereka mengunjunginya, semakin rindu padanya. Kadang kalau misalnya kita mengunjungi suatu rumah, semakin sering itu semakin bosan. Namun kalau kita mengunjungi al-bait atau tanah haram, maka kita akan semakin rindu kepadanya. Itu bedanya tanah haram dengan uh, tempat lain selainnya. Kemudian Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah meneruskan dengan sebuah syair لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا Ini bait ini syair ini mata tak berkedip anha hina yanzuruha saat menatapnya. Jadi bait ini sebenarnya untuk perempuan ya, untuk perempuan la yarji'u tarfu anha yaitu ujung mata itu tidak kembali darinya yaitu terus menerus menatapnya hina yanzurha hina yanzurha ketika dia melihat kepada perempuan tersebut hatta ya'uda ilaiha sampai ya'uda ilaiha tarfu mushtaq sampai kembali kepadanya at-tarfu ini dalam riwayat lain terhadap syair ini ini syair adalah syair milik uh, Abu Nawas. Syair milik Abu Nawas, puisi milik Abu Nawas. Nah, dalam riwayat lain hatta ya'uda ilaihal qalbu bukan pakai at-tarfu. Jadi sampai kembali kepadanya kolbu kepada perempuan itu, kolbu kembali kepada perempuan itu. Mustaqo dengan penuh dengan kerinduan, penuh dengan kerinduan. Mustaqo itu secara merindukan, ya. Jadi mata itu tak berkedip saat menatapnya karena keindahannya hingga tatapan itu kembali padanya kembali padanya dengan kerinduannya dengan kerinduannya ya. Jadi <clears throat> ini bait ini atau syair ini aslinya adalah syair Abu Nawas yang diperuntukkan untuk seorang perempuan ya. Namun eh, justru untuk eh, Ka'bah atau untuk tanah Al-Haram itu lebih tepat ya. Kemudian iya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meneruskan falillahi atau falillahi demi Allah ya demi Allah kam laha min qatilin wa salibin wa jarihin kam di sini untuk takjub betapa banyak laha bagi atau untuk betapa banyak untuk tanah haram itu min qatilin dari orang yang qatil artinya maktul terbunuh salib itu tersalibkan disalib wajarih artinya majruh yaitu yang terluka ini salib atau solib harusnya wallahu alam tapi yang kita tahu bahwasanya ya salib ya Kemudian wa kam unfiqa fi hubbiha minal amwali wal arwah. Kemudian kam berapa banyak pula unfiqa yang telah ternafkahkan atau yang telah terkorbankan, yang telah terinfakkan fi hubbiha di dalam jalan mencintainya dalam mencintai tanah haram itu minal amwali wal arwah dari harta-harta dan roh-roh jiwa-jiwa, yaitu berapa banyak pula harta dan roh dikorbankan dalam mencintai tanah al-haram tersebut, yaitu orang-orang yang mereka pergi haji, mereka mengorbankan harta mereka. Bahkan dulu di zaman eh, Indonesia di zaman lampau di antara mereka mengorbankan jiwa dan raga demi sampai kepada tanah al-haram memakai kapal laut dan sebagian dari mereka tenggelam dan mati fi sabilillah insyaallah. Itu nenek moyang kita di zaman di zaman dahulu ketika pesawat itu masih belum ada atau masih kesulit sekali ditemukan. Ya. Wal ahbab wal autan dan juga sang pencipta oh, di sini wa radiyal muhibbu bimufaraqati filadhil akbari wal ahl dan juga Sang pencipta Al-Muhib itu rela dan ridho berpisah dengan filadil akbad yaitu dengan jantungnya hati jantungnya hati-hati wal ahl dan juga keluarga dan juga berpisah kepada al ahbab wal autan al ahbab yaitu kekasih-kekasih berpisah dengan uh, dengan jantung hatinya buah hatinya ya kemudian ahl keluarganya, kemudian al-ahbab, kekasih-kekasihnya, kemudian al-autan, itu tanah kelahiran. Waton, jamak dari waton, itu tanah kelahiran, tanah tumpah darah. Mereka melakukan itu dalam keadaan muqaddiman baina yadayhi anwa'al makhawifi wal matalif. Mereka dalam keadaan menantang muqaddiman benar-benar menyodorkan diri di depan mereka dengan berbagai anwa macam al-makhawif, ketakutan-ketakutan, wal matalif dan kerusakan-kerusakan atau beragam mara bahaya, wal ma'atif dan perasaan-perasaan ya, wal masyaq dan kesulitan-kesulitan. Jadi mereka siap menanggung resiko dari ketakutan, kerusakan, Eh, korban perasaan dan juga kesulitan mereka demi apa demi bisa sampai kepada tanah al-haram wa huwa bi yastalidhu dalika kullahu wa yastatibuhu tapi justru orang yang seperti ini menikmati merasa lezat dengan itu semua ya dan bahkan menyukainya wa yarahu dan menganggapnya atau memandangnya atau melihatnya Lau zuhara sultanul mahabbati fi qalbihi sekiranya tampak penguasa cinta di kolbunya atyabu min ni'amil mutahalliyati wa taraffihim liwalidatihim ya <clears throat> itu lebih baik daripada kenikmatan mereka yang berhias, berfoya-foya dan bersenang-senang. Jadi mereka menantang hal-hal yang sangat penuh risiko dan riskan itu mereka tantang walaupun kematian yang akan menjadi risikonya bagi mereka itu lebih baik dibandingkan kenikmatan yang didapat oleh orang yang berhias, berfoya-foya dan bersenang-senang. Kemudian di akhirnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan satu syair, walaysa muhibban man ya'uddu syaqa'ah azaban ida ma kana yardu habibuhu." Bukanlah pecinta orang yang menganggap kesengsaraannya sebagai siksaan jika hal itu membuat ridho kekasihnya. Maksudnya apa? Bukanlah seorang bukanlah termasuk seorang pecinta ya, bukan termasuk seorang pencinta ini jika dia menganggap kesengsaraannya sebagai siksaan jika hal itu membuat ridho kekasihnya. Maksudnya, jika jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ya Lalu kita tersiksa dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita alami, maka bagi kita yang pecinta sebenarnya adalah sebagai orang yang menikmati kesengsaraan tersebut demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, bukanlah seorang pencinta yang benar jika ia menganggap kesengsaraan dirinya sebagai siksaan Padahal kesengsaraan tersebut membuat ridho kekasihnya, yaitu membuat ridho yang dia orang yang dia sukai. Ya. Maka jika misalnya ada seseorang yang mencintai seseorang, namun dia memerlukan pengorbanan sedikit dan kesengsaraan sedikit demi menggapai kerelaan dan kesayangan kekasihnya atau keridoannya, lalu baru sedikit tersenggol atau sedikit sengsara, lalu dia menganggap kesengsaraan itu sebagai siksaan, sebagai kutukan, berarti dia tidak ridho dan tidak mencinta dengan pencintaan yang sebaik-baiknya. Wallahu taala alam. Maka ini adalah pelajaran bagi kita untuk rela berkorban lillahi taala semampunya. Semampunya. Betapa zaman dahulu zaman dahulu orang-orang kesulitan untuk menggapai ini dan menggapai itu dan mereka tersiksa kemudian sengsara hanya demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sementara sekarang sementara pada hari ini segalanya benar-benar telah dimudahkan demi ridho Allah Subhanahu wa taala namun jika sudah dimudahkan seperti ini namun tidak mau berkorban sedikit maka itu menunjukkan bahwasanya kecintaan kita itu benar-benar kecintaan yang sangat sedikit wallahu taala alam sekian dari kami terhadap kajian kajian terhadap Zad Al-Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah insyaallah kita besok akan bertemu lagi dan akan mendengarkan kajian dan mengkaji kitab ini lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa